Bapak John, selamat siang Pak. Iya. Silakan Pak komentarnya Pak. Kalau dua kali kan enak Pak, korupsinya bisa lebih banyak. Proyek itu kan triliunan, jadi ya saya bagi-bagi duit lah buat tujuh turunan gitu. Di Indonesia kan kalau proyek semua berebut. Kalau bisa ya setiap hari ada proyek, korupsi masih banyak. Kasus. Terima kasih Pak John. Bapak Yudi? Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Pak saya setuju banget tuh jadi ntar nggak ada kong kali kong lagi bagi-bagi kursi bagi-bagi jatah gitu ya presidennya maju aja atau sesuai dengan ini apa kuotanya gitu loh kalau enggak kan nanti seperti sekarang nih bagi-bagi jatah kue gitu kayak presiden SBY gitu juga jadi kalau ngabut nggak bisa dia ngatur negaranya terima kasih ya Bapak Iman selamat siang Pak selamat siang silakan Pak komentarnya Pak yang pertama Nah untuk Pak Yusril ya kenapa beliau baru komentar sekarang gitu sedangkan kita tahu Pak Yusril juga dulu peserta pemilu kemudian yang kedua persoalan uh, kenapa tidak serempak kan kita tahu bahwa partai ada syarat dulu yang mencapai berapa persen baru dia boleh mencapai sebagai presiden kalau misalnya partainya tidak ada syarat seperti itu, maka partai-partai kecil akan dengan seenaknya juga mencoret sebagai presiden. Yang terjadi adalah nanti presiden kita justru terjadi politik dagang sapi, tawar-menawar. Tapi siapapun bisa jadi presiden, orang partainya juga belum jelas, belum tentu masuk elektoral threshold, dia pasti bisa masuk presiden gitu. Dan yang jelas apapun yang harus dilakukan, kalau Pak Yusril bisa, silakan ubah dulu lewat jalur parlemen, undang-undang gitu. Kita kan tahu sendiri juga bahwa beliau juga partainya tidak masuk dari threshold tadinya. Tapi kan sekarang kalau misalnya seperti ini dia mau langsung sekalian, ya silakan saja. Tapi kita tahu konstitusinya ubah dulu undang-undang. Tidak bisa saya nanya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Bapak Indra. Ah, saya pikir saya setuju Pak dengan ah, sekalian. Memang kita ngelihatnya dari segi mana. Kalau segi politik, itu uh, yang Bapak tadi bilang bahwa partai-partai politik kan harus mencapai ambang batas suara. Nah, tetapi dalam hal ini, saat ini rakyat kan memilih, saya pikir bukan berdasarkan partai, berdasarkan daripada figur. Jadi, siapa yang menjadi presiden, mereka bisa diajukan. Nah, nanti di dalam pemilihan itu kan rakyat bisa sekalian milih wakil rakyat berserta dengan presidennya. Seandainya, misalnya, dari presiden yang terpilih oleh rakyat tersebut ternyata partainya tidak mencapai batas ambang itu dengan sendirinya uh, or, or, apa, presiden itu pilihan rakyat kan nah itu harus di, uh, dipertimbangkan jadi daripada boros-borosin biaya waktu dan tenaga yang berbahaya nanti untuk kedepannya presiden tidak bisa bekerja dengan baik karena presiden akan dicegal oleh uh, partai-partai yang tidak bisa diakomodasi oleh di pemerintahan saya pikir gitu Mas Mahathir Oke terima kasih Pak Indra masih kami tunggu partisipasi Anda yang lain 6339160 Bapak Budi Iya silakan Pak komentarnya Pak Iya Eh, kalau saya lihat pendapat yang Bapak sebelumnya tadi, dia bilang presiden pilihan rakyat. Nggak bisa begitu. Nanti fungsi kontrolnya gimana? Lembaganya kita tahu ada legislatif. Legislatif itu isinya partai politik. Kalau misalnya dia tidak didukung oleh partai politik, kemudian dia jadi presiden, kira-kira kebijakan apa yang akan didukung dari legislatif gitu. Maka tidak ada lagi teori koalisi sama teori eh, oposisi kalau cuma semata-mata siapapun masyarakat memilih tidak ada institusinya yang menseleksi dari awal, maka dari mana lembaga yang mencetak generasi kepemimpinan bangsa? Emang bisa orang per orang dia belajar sendiri atau tidak baca buku cukup itu jadi presiden. Lalu kemudian bagaimana nanti dengan pola kita di negara Indonesia dan negara lain? Kita akan ditertawakan. Kita ini mengacu terhadap apa yang sudah dilakukan oleh dunia internasional. Saya rasa seperti itu. Jadi tolong dipikirkan kembali. Terima kasih. Selamat sore Pak Billy. Sore. Silahkan Pak Billy. Ya, saya nggak tahu sih undang-undangnya gimana ya. Cuman ada benarnya juga tuh kalau jadi satu kan lebih cepat nggak nggak pulang-pulang gitu. Tapi kan bukannya presiden itu nanti harus dari partai yang mayoritas, kalau nggak dia harus salah. Jadi sebenarnya tuh Indonesia harus belajar dari Singapura. Singapura itu parlemennya oposisinya itu paling satu atau dua orang pada awal-awalnya itu. Jadi seluruh kebijakan pemerintah jalan gitu loh. Dan satu lagi kalau soal Yusril, wah capek lah orangnya mah mulutnya berkilat kita paling terbesar. Makasih. Pak Sudibyo? Ya Bu, jawabnya begini, itu kalau waktunya diajukan, itu harus ada pemberitahuan lebih dulu. Kalau tidak ada pemberitahuan lebih dulu ya memang itu mainnya curang memang. Kalau kan Pak Yusri itu ternyata benar dan menang, maka pemilu yang dilaksanakan lebih awal itu akan gugur Bu. Jadi jawabnya menurut hukum tata negara, itu harus ada adendum atau ad hoc bahwa pemilunya、uh, eh, pemilihannya diajukan karena waktunya itu uh, yang di, eh, diperlukan lebih cepat gitu. Jadi kalau tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, maka dia melanggar aturan waktu memang. Jadi gugatan Pak Yusri sama Hendra bisa menang gitu. Terima kasih. Pak Tony, selamat sore. Selamat sore. Silahkan. Ya, menurut saya sih Pak Yusri ini agak mencari-cari masalah karena kan eh, pemilu presiden itu kan dipilih gitu, dicalonkan itu berdasarkan hasil dari pemilu eh, legislatif yang menang mana partai partainya itu lalu mereka mengusung calon-calon nah kalau di bareng ini gimana jadi nanti dia berdasarkan apa gitu partai-partai itu mencalonkan berkoalisi dan lain-lain ini dia hanya hanya berpegang pada satu peraturan tapi nggak dengan maksud baik untuk apa men mencapai target yang dituju itu apa gitu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Robert. Pagi. Ya silakan. Saya setuju dengan Pak Yusril ya. Yang pertama adalah kalau digabungkan itu akan lebih murah kemudian produktivitas pemilih juga nggak terganggu satu hari jadi lebih efisien jadi saya setuju biaya anggaran pemerintah pun lebih kecil terima kasih terima kasih kembali Pak Robert Pak Budi ya saya pikir yang untuk zaman sekarang ini zaman sekarang ya apa yang dilakukan uh, mantan itu Menkumham justru itu salah Bu jadi maksudnya udah benar anggota DPR dulu yang dipilih supaya nanti ketahuan siapa yang masuk parliamentary hold. Jadi berapa persen di, di apa dipilih rakyat partainya. Lalu setelah itu pilih presiden. Sebab kalau enggak lihat aja bukan sentimen sama Raja Dangdut ya. Masa sih Raja Dangdut bisa ngurus Indonesia yang begitu kompleks? Kalau dia pinter sih boleh gitu, udah terlihat dari cetak terjangnya. Nah ini kebanyakan kasus dengan Angel Elga, kawin siri, segala macam itu suruh ngurus negara. Nah kalau ditambah aturan uh, presiden itu seperti Yusril yang dituntut, bisa amburadul di negara Bu. Jadi Yusril juga awal pintar, saya yakin pintar. Tapi khusus yang ini tidak setuju. Kondisinya tidak memungkinkan. Ya orang yang Indonesia banyak yang belum cerdas. Jadi harusnya itu digagalkan saja ya. Semua saya khawatir karena ketua MK-nya itu mantan pengurus PBB seperti Bulan Bintangnya Pak Yusril terima kasih ya terima kasih kembali Pak Zainal selamat pagi silakan Pak Zainal pagi ya ini Bo di saat dulu bikin undang-undang itu justru itu sudah ada di dalamnya termasuk dia yang bikin juga nah, sekarang dia itu mau menggugat jadi sebetulnya sebetulnya kan mau pemilu dia kan mencari populer biar dianggap orang pintar gitu Jadi itu kerjanya begitu jadi karena dia menganggap dia lebih pintar daripada pemerintah sekarang dia itu gubernurnya begitu jadi itu politik saja politik aja itu biar populer meningkatkan populer dia gitu terima kasih Pak Anton selamat pagi iya selamat pagi silakan kalau saya boleh berbeda pendapat ya saya maunya sekali pemilu itu selesai jadi nggak ada istilah partai ini menang partai itu nggak capai suara terus mereka eh, kongsi-kongsi nanti di parlemen juga kongsi-kongsi lagi jadi komplikatif negara ini tidak selesai-selesai menurut saya ada efisiensi anggaran dan sebagainya itu saya setuju sih. Makasih Bu. Terima kasih kembali. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Bu. Silakan. Uh, kalau sekarang kan ah, pilpres itu kan dipilih langsung. Nah, kalau dulu kan enggak. Jadi kalau sekarang wajar kalau dipisah begitu. Kalau dulu mungkin presidennya nggak dipilih langsung ya di kesalahan Pak Terima kasih kembali Pak Budi. Pak Anton, selamat pagi Pak. Iya, kalau saya bilang itu Pak Yusril itu karena ada maunya dia kan sekarang calon presiden ya. Ah, jadi kenapa nggak dari dulu dia ngajuin uji material seperti itu? Dari dulu juga terpisah uh, apa legislatif dengan presiden, legislatif dulu baru presiden gitu loh. Selama ini dia nggak pernah ngajuin seperti itu karena dia ada posisi di pemerintahan sekarang dia baru teriak-teriak gitu loh. Jadi itu saya pikir unsur kepentingan dia uh, yang dia pikirkan saat ini. Jadi Yusril sama Hendra itu ternyata nggak seperti besar yang kita pikirkan selama ini, Pak Kasih. Terima kasih kembali Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Hari. Ya, pendapat saya gini, ide itu ada ada ada menariknya juga karena kan seperti di Amerika misal itu, ketika pemilihan presiden itu rasanya bersamaan dengan pemilihan anggota senat dan kongres gitu. Itu pertama. Wah, kalau pemilihan presiden sama eh, apa DPR itu digabung, itu bisa hemat luar biasa itu. Bisa puluhan triliun, bisa hemat apa anggaran dari APBN maupun dari kocek masing-masing kandidat ya. Jadi uh, apapun, terlepas dari apapun motifnya si Yusril, rasanya uh, eh, perlu dikaji juga itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Pak Sam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, memang kalau mau memperbaiki keadaan harus berani menyampaikan sesuatu. Tapi saya setuju pendapat yang pertama tadi. Ada aku dan balik paku gitu loh. Ya kan? Karena kalau uh, ah, presiden dengan anggota DPR itu berbarengan, berarti ketentuan press for parliamentary itu dihilangkan. Nggak ada lagi syarat itu. Selama mereka ada syarat itu mau jadi calon presiden berharap partainya harus mencapai parliamentary threshold kalau nggak salah 20% misi bisa Partai mengajukan calon presiden kalau tapi kalau berbarengan berarti nggak ada lagi ketentuan itu termasuk Yusril bisa maju jadi calon presiden jadinya tapi kalau ada ketentuan itu partainya tuh nggak sepuluh persen aja nggak nyampe ya kan lima persen aja barangkali nggak nyampe saya juga barangkali bisa maju jadi presiden itu nggak lagi persyaratan partai ya kan yang penting maju aja ada dukungan misalnya gitu Nah, jadi uh, ah, saya pikir ini ah, sedikit agak kamuflase karena udah mau pemilu baru mau diajukan. Mana ada waktu anggota DPR nanti banyak lagi alasan nggak ada lagi waktu untuk berubah-berubah gitu. Walaupun Mahkamah Konstitusi setuju gitu, misalnya gitu. Kira-kira begitulah bukan momen yang tepat untuk bicara seperti itu sekarang gitu. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Sam, Pak Leo, selamat pagi. Ya selamat pagi Bu. Silakan. Eh, setiap lima tahun pesta demokrasi ini jadi bencana gitu, ada aja. Eh, kita lihat ya dari figur presidennya belum nggak belum ada tuh yang ada figur-figur presiden gitu. Kedua dapat pemilih gitu, ganti KTP lah, macam-macam aja. Itu semua juga menjajah tuh bangsa sendiri, mempersulit hidup hidup kita sendiri juga. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Selamat pagi. Silakan Pak Andre. Ya. Eh, ya nggak bisa terburu-buru kayak gitu waktunya udah mepet nggak bisa itu memang benar tadi ya uh, eh, uh, eh, pendapat Yusril Mahendra, main Mahendra itu uh, harus sama-sama jadi pilpres legislatif sama eksekutif uh, ya, jadi ya waktunya udah singkat nggak bisa mungkin kalau tahun depan mau dibicarakan lagi boleh bisa bangkitnya pun juga akan ah, menguntungkan juga jadi lobby politik udah nggak ada lagi di situ nantinya ada, kalau kan ini yang diangkat eh, lobby lobby politik itu ya kalau coba banget terima kasih kembali pagi Pak Bangun selamat pagi silakan Pak ya, ya saya juga sama dengan uh, pembicara terdahulu tadi itu kan jelaslah kemauannya Yusril itu sekarang kan ketua MK-nya dari PBB nah jadi kalau nanti itu terjadi maka dia bisa ikut calon ngubarin dulu itu itu kan banyak korupsi-korupsi kemarin itu tuh nggak mungkin cuma si ah, Akil uh, Mukhtar aja yang lain-lain itu tangkepin dulu gitu terima kasih terima kasih Pak Bangun Bu Kevin selamat pagi silahkan Iya Ibu kalau menurut saya soal itu pemilihan itu lebih awal atau bersamaan itu tidak jadi masalah itu hanya teknis saja. Tapi yang penting sekarang ini adalah profil-profil mana yang harus kita pilih itu itu harusnya ditonjolkan lebih awal biar kita bisa tahu ini orang-orang yang akan dipilih ini adalah orang-orang yang terbaik gitu. Jadi profilnya itu yang baik gitu supaya bangsa ini bisa lebih baik lagi karena dengan pengalaman-pengalaman yang ada sekarang ini soal teknis pemilihan itu tidak penting buat saya jadi yang penting adalah profil siapa yang akan kita pilih tunjukkan lebih awal profil itu jadi bangsa ini akan lebih baik lagi begitu aja terima kasih selamat siang Pak selamat siang silahkan komentarnya Pak iya kalau menurut saya di itu bukan perkara masalah apa namanya uh, tenggang waktunya yang jelas uh, tiga bulan sebelumnya apa-apa itu masalah belakang yang jelas eh, bagaimana kita menciptakan sistem iklim demokrasi di Indonesia itu yang baik dan teratur itu aja saya komentar dari saya baik terima kasih Pak Afkah Roma selamat siang iya selamat siang Mbak Dona ada dua komentar saya. Yang pertama, andai kata 2014 kita punya calon presiden yang memang bibit unggul, sekarang pasti udah kelihatan. Nah, sekarang ini nggak kelihatan. Jadi, bodoh amat siapapun yang jadi presiden. <clears throat> Yang kedua, khusus untuk Yusri Risa Mahendra nggak usah diekspos, Mbak. Makin populer dia. Ini nih, bekas penulis draftnya, pidatonya suatu Ini tokoh antagonis, ya. nggak usah diekspos membahas yang lain aja. Terima kasih, selamat. Terima kasih Pak Rohman, Pak Nathan, selamat siang. Undang-Undang tapi kan Undang-Undang 45 itu kan sudah direvisi. Untuk zaman sekarang ini kan memang mungkin juga ada penyesuaian dan sebagainya, atau memang dipaksakan untuk kepentingan tertentu begitu kali terima kasih terima kasih Pak Nathan Pak Fadlan selamat siang selamat siang Ibu komentar Anda Ya terkait dengan pernyataan Pak Yusuf seperti yang dibilang pembicara sebelumnya, sudah sebelumnya jangan digubris bu ya secara susah so, keadaan keadaan negara kita saat ini kan tidak memungkinkan untuk melakukan dalam waktu yang bersamaan jadi itu itu kalau menurut saya hal-hal yang sudah tidak pantas diangkat lagi pak sistemnya juga sudah begini keadaannya sudah begini harusnya dimaklumi lagi itu aja pak